Ya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asr Pokong Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam sama Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu rahmatan wasi'ah dengan penjelasan dari Sa'ab Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Hafidhahumullahu taala. Kita uh, kemarin ada hadis yang terlewatkan tidak kita uh, baca yaitu hadis 262 dari Abu Salamah dari Abu Hurairah qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat itu salat malam sampai bengkaklah kedua telapak kaki beliau. <clears throat> Qal faqila lahu maka ada orang yang berkata kepada Nabi ataf aluhada apa engkau lakukan hal ini padahal telah datang kepadamu berita dan kabar gembira Anallah qad ghafa olaka ma taqaddama kata damika kau mata akhar bahasanya Allah telah mengampuni dosa yang telah dahulu apa yang telah dahulu dari dosamu dan apa yang belakangan Qala afala akunu abdan syakura Tidakkah aku ingin menjadi hambanya yang bersyukur Kemudian hadis yang semisal dari Al-A'mash dari Abu Saleh Nama aslinya, nama aslinya Taqwan Az-Zayyad Karena beliau penjual minyak An Abi Hurairah dari Abu Hurairah Kal beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu salat itu salat malam yakumu salli berdiri mengerjakan salat hatta tantafikha sehingga bengkaklah kodamahu atau melepuhlah kodamahu dua telapak kakinya lantas disampaikan pada Nabi wahai Rasulullah taf'alu hadha anda lakukan hal ini Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar padahal Allah telah mengampuni dosa yang dahulu dan belakangan. Maka eh, Nabi mengatakan afala aku abdan syakura tidakkah aku ingin jadi hambanya yang bersyukur. Catatan kaki At-Tirmidzi arada membawakan hadis ini dari Abu Hurairah dari dua jalur Wafikulin dan masing-masing dari dua jalur tersebut terdapat pembicaraan yang sedikit tentang keabsahannya. Di jalur yang pertama ada Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah. Ya, Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah. Ya, Muhammad bin Amr kalau di hadis 262 ya, tersebut an Muhammad ibn Amr yaitu Muhammad ibn Amr ibn Al-Qamah adalah seorang yang jujur lahu awham memiliki namun memiliki banyak atau memiliki waham-waham ya, salah kesalahan-kesalahan sedangkan di riwayat yang kedua hadis 263 terdapat rawi namanya Isa ibn Uthman Hadasana Isa ibn Uthman Berarti gurunya At-Tirmidhi Syekhul Musannif Gurunya Hadirmidi dia soduk Dan Yahya bin Isa Aramli Dia sodukun yukhti Akan tapi masing-masing dari dua sanad ini menguat, eh, Menjadi kuat dengan yang lain Dan ini ditambah Dia memiliki lahu Memiliki syahid Yaitu hadis Al-Mughirah yang sebelumnya Kalau ada satu hadis itu dikuatkan oleh eh, hadis yang lain yang berbeda eh, sahabatnya maka disebut dengan syahid wa dan hadis ini memiliki syahid yaitu hadis sebelumnya karena hadis sebelumnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah maka hadis Abu Hurairah itu memiliki syahid dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah Adapun jika sahabatnya sama ya, maka disebut dengan sebutan mutabi Ya, penguatnya disebut dengan sebutan mutawi. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari uh, Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Aswad ibn Yazid Al-Aswad ibn Yazid mengatakan aku bertanya pada Aisyah tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqalat maka Nah, Aisyah mengatakan Nabi itu yanamu tidur di awal malam kemudian bangun maka jika tiba waktu sahur maka beliau witir kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya dan dia jika memilahu dan memiliki hajat yaitu hajat kepada istrinya hajat biologis alamma bi ahlihi maka beliau mendekati istrinya dalam tanda kutip mendekati bi ahli istrinya fa idza sami'a al adzan namun jika beliau mendengar adzan maka jika beliau mendengar adzan wasaba maka beliau loncat artinya bangun dengan semangat Ya, wasaba mana asal terjemah aslinya loncat, namun maksudnya bangun dengan semangat. Fa'inkana junuban jika beliau junub karena tadi mendekati istri, afadu alaihi minal ma. Maka beliau tuangkan pada diri beliau minal ma air. Wa illa jika tidak junub maka beliau sekadar berwudu wa kharaja ila salati kemudian berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka di sini terdapat pertanyaan Al Aswad ibn Yazid <clears throat> tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pertanyaan Al Aswad ibn Yazid tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mabniun dibangun dan menunjukkan semangat salaf rahimahumullah untuk mengetahui bagaimanakah salatnya Nabi di malam hari. Karena tentu itiba karena mengikuti dan meladani Nabi ya tawakof tergantung artinya bisa terlaksana ya, manakala kita mengetahui hajihi ya, contoh yang Nabi berikan ya, beliau tidur di awal malam Kata-kata awal malam dimulai dalam bahasa Arab minal huruf dari tenggelamnya matahari. Akan tapi yang dimaksud dengan tidur di awal malam di sini tentu setelah selesai salat Isya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum mengerjakan salat Isya dan tidak menyukai begadang setelah isya. Fakana maka adalah Nabi tidur setelah sholat isya mubasaratan langsung. Thumma yakumu kemudian Nabi bangun dan bangun ini yakunu terjadi setelah separuh malam sebagaimana terdapat dalam sahihain dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ahabus salati ilallahi Salat malam yang paling Allah sukai adalah Atau salat yang paling Allah sukai Maksudnya salat sunnah Adalah salatnya Nabi Dawud alaihi salam Puasa yang Allah sukai adalah Puasanya Dawud ya, Bagaimanakah uh, Salat malamnya Nabi Dawud Beliau yanamu Tidur nisfal lail Sampai separuh malam Dan tentu separuh malam sama dengan Tiga per enam malam wa Kemudian beliau berdiri yaitu sholat sebanyak di sepertiga malam. Di sepertiga malam yaitu 4 per 6 dan 5 per 6 malam. Ya, 4 per 6 dan 5 per 6 malam. Dan 2 per 6 2 eh, per 6 sama dengan sepertiga. Dan 2 per 6 sama dengan ya dua per enam sama dengan sepertiga maka Nabi tidur sampai di, selesai tiga per enam malam dan sholat pada empat per enam dan lima per enam malam <clears throat> mu sudusahu kemudian tidur lagi di seper di seper, seper enam yang terakhir wa yauman wa yuftiru yauman. Dan Nabi Dawud itu puasa sehari dan tidak puasa sehari. Fajaza'a maka berdasarkan hadis ini Nabi Dawud membagi malam jadi enam bagian. Tiga per enam yang pertama digunakan untuk tidur. Kemudian beliau berdiri pada dua per enam malam, yaitu empat per enam dan lima per enam malam. Kemudian e, tidur lagi di seperenam yang terakhir. Ya, kenapa tidur lagi di seperenam yang terakhir? guna ansyat supaya lebih energik dan semangat untuk mengerjakan ibadah wajib yaitu sholat subuh. Lain hanya kalau orang yang tidak tanpa istirahat di e, eh, seperenam malam yang terakhir, maka Eh, umumnya ya, subuhnya dalam keadaan ngantuk atau berat atau semacam itu. Maka jika telah tiba waktu sahur autara maka beliau berwitir. Yaitu jika bagian menelaili jika telah tersisa seperenam malam yang terakhir beliau witir ya, maka mungkin bisa kita katakan hadis ini dalil yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan waktu sahur adalah seperenam malam yang terakhir. Ya, seperenam malam yang terakhir. Karena ulama berselisih pendapat tentang kapankah dan apa yang dimaksud dengan waktu sahur. Ya, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahasanya Eh, waktu sahur itu dimulai sejak setelah separuh malam. Yes, ya, setelah separuh malam dan ini adalah pendapat Syafi'iyah sebagaimana di Kifayatul Akhyar. Ya, di Kifayatul Akhyar di pembahasan tentang masalah puasa. Pendapat yang lain mengatakan seperti malam yang terakhir dan pendapat yang ketiga mengatakan waktu sahur adalah seperenam malam yang terakhir. Dan yang cocok dari tiga pendapat ini dengan eh, hadis yang baru saja kita baca adalah pendapat yang terakhir. Faidahkan minas sahari awtara. Maka jika waktu sahur tiba, beliau berwitir. Maka waktu sahur ini ye, eh, tentu bukanlah separuh malam yang terakhir. Karena Nabi baru bangun di separuh malam yang terakhir. Separuh malam yang kedua. Karena tidurnya sampai setengahnya malam sampai setengahnya malam. Nah, maka yang paling mendekati bahasanya uh, eh, uh, eh, faidakan sahari jika waktu sahur artinya seperna malam yang terakhir. Sehingga waktu sahur adalah seperna malam terakhir. Autara tiru beliau mengerjakan sholat witir. Kemudian beliau datang ke tempat tidurnya dan jika dia punya hajat kepada istrinya alam bi ahlihi. Idza kana hajat dan jika beliau punya hajat dengan istrinya maka beliau akan kumpul istrinya di kalau waktu di waktu itu yaitu menjelang subuh. Jadi, maka eh, maka di sini menunjukkan bahasanya di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk kumpul dengan istri adalah eh, menjelang subuh setelah sholat malam. Fa'idha al adan jika beliau mendengar adan maka wasaba. Wasaba di sini maknanya koma binasyatin kawiyin. berdiri dengan energik yang kuat, dengan semangat yang kuat, wa bihimmatin dengan semangat aliyah yang tinggi. Dan musuh yang namanya wasaba itu akan dilakukan oleh seseorang dalam perkara yang dia punya minat yang sangat kuat minat yang sangat hebat padanya. Jika beliau junub maka beliau tuangkan air pada badan beliau artinya mandi junub karena kumpul dengan istri. baiklah jika tidak maka beliau berwudu wa kharaja ila salat dan berangkat untuk mengerjakan salat. Ya, makna asli, asli dari alama itu qaruba. Maka alama bi ahlihi qaruba min zaujatihi. Mendekati istrinya. Wa wa anil jima'. Ya, dan alama mendekati di sini adalah bahasa metafor dalam pengertian jima'. Dan bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini bahasa Nabi saw. Alaihi Wasallam karena yukadimu tahajud. Nabi itu mendahulukan tahajud, baru kemudian menunaikan hajatnya dengan istrinya. Itu de, perbuatan yang Nabi contohkan. Fa'inal jadir bihi ada oleh ibadati qabla qada'i syahwah. Karena yang cocok, yang pas adalah seorang itu mengerjakan ibadah Baru setelah itu dia salurkan syahwatnya. Eh, fa in kana junuban afadha alai min al ma min di sini li tab'id min di sini li tab'id menunjukkan sebagian artinya sedikit asar bi min atba'idiyah min di sini tab'id mengisyaratkan ila talabi taqlilil ma Bahasanya Nabi itu mempas sedikit air watajanubil israf dan tidak boros menggunakan air untuk mandi junub. Wa illa tawadda wa kharaja ila salati Artinya jika tidak junub maka Nabi sekedar berwudu kemudian pergi ke tempat salat yaitu masjid. Ya, tentunya setelah sholat dua rakaat dia qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar di rumah. Sebagaimana keterangan di hadis-hadis yang lain. Dan di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, anak yang bari al-ihtimam bil ibadah. Hendaknya yeah. seorang itu perhatian dengan ibadah sehingga Nabi mendahulukan ibadahnya daripada jimahnya. Wa adama bin naum dan tidak kemudian uh, malas karena tidur. Wal qiyam ilaiha binasyat dan bangun dengan semangat. Maka Nabi jika telah tiba waktu sholat Maka Nabi bangun dengan semangat Ya, kemudian kemarin hadis e, menginapnya Ibnu Abbas di e, rumah bibinya Maimunah. Ya, dan kemarin telah kita baca sarah saya Abdul Razak untuk hadis tersebut. Ya, kita baca ulang namun dengan sarah yang lain. ya dari Quraib dari Ibnu Abbas Anau akhbaru bahwa Ibnu Abbas mengkabarkan kepada Quraib bahasanya dia pernah bermalam di rumahnya Maimunah wa ya khalatuhu yang merupakan bibinya. Ya Maimunah ini di uh, Ya Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas <clears throat> bahwa ya khalatuhu dia adalah bibinya Ibnu Abbas. Li'annaha ukhtu ummihi. Karena Maimunah ini ya, eh, bersaudara dengan ibunya Ibnu Abbas. Saudara li abiha sebapak. Ya, saudara sebapak dengan ibunya Ibnu Abbas. Wa ismu ummihi dan ibunya Ibnu Abbas itu Lubabah ya, ibunya Ibn Abbas itu Lubabah kunyahnya kunyahnya Ummu Fadl maka Lubabah itu kakak beradik dengan Maimunah ya. dan Lubabah ini bapaknya namanya Al Haris ibn Hazm ya, bapaknya namanya Al Haris ibn Hazm Nah Al Haris ibn Hazm itu punya tiga anak perempuan. Yeah. Al Haris ibn Hazm punya tiga anak perempuan. Yang pertama adalah Ummul Mukminin Maimunah ibn Haris. Maimunah ibn Haris ibn Hazm. Yang kedua adalah saudara kandungnya yaitu Lubabah Al-Kubra. Ya, Lubabah yang gede. Artinya dia punya anak nanti ada lubabah yang kecil. Namanya sama-sama lubabah. Itu orang Arab itu tidak mengharuskan nama anak itu harus beda antara kakak dengan adiknya. Itu tidak tidak harus. Orang Arab tidak mengharuskan demikian. Maka bisa saja kakaknya dikasih nama Lubabah, adiknya kasih nama Lubabah. Seperti Al Haris ibn Hazan ini ada Maimunah, kemudian ada Lubabah, nanti adiknya dikasih nama lagi Lubabah lagi. Itu sehingga eh, ada sebutan Lubabah yang gede sama Lubabah yang kecil. Lubabah Kubra dan Lubabah Surra. Bukan namanya Lubabah Kubra, bukan, bukan ya. Bukan Lubabah Surra, bukan namanya. Namun Lubabah yang gede sama Lubabah yang kecil. Nah, Maimunah itu punya syakikah, saudara kandung Lubabah Kubra. Dan dia adalah ibunya Abdullah ibn Abbas. Nah, Maimunah sama Lubabah Kubra ini saudara kandung, sama bapaknya dan sama ibunya. Nih, sama bapaknya, sama ibunya itu Al-Harz ibn Hazan. ibu uh, kedua mereka ini ibu keduanya adalah Hindun binti Auf. Kemudian anaknya Al Haris yang perempuan yang ketiga adalah Lubaba. Lubaba yang kecil dan ini dari istri yang lain. Ini dari istri yang lain. Nah, Lubaba kecil ini adalah Ummu Khalid ibn Walid. Ini adalah ibunya Khalid ibn Walid. Ibunya Al-Khalid ibn Al-Walid itu Ini, Jadi ibunya Khalid bin Walid itu berarti ya masih bibi. Ini masih bibinya Ibnu Abbas. Namun bibi sebapak. Nah ini dari istri yang bernama Fakhitah binti Amir. Ya, maka Al Haris ibn Hazm punya disebutkan di sini dua istrinya. Ya, dari istri istri yang pertama Hindun binti Auf punya anak dua anak perempuan Maimunah sama Lubaba. Yang Lubaba ini jadi ibunya Abdullah ibn Abbas. Kemudian istri yang kedua namanya Fakhitah binti Amir. Punya anak perempuan namanya Lubaba. Lubaba ini ibunya Khalid ibn Al-Walid. Kemudian tuh, kemudian aku berbaring fi ardil wisadah di sisi lebarnya bantal. Dan berbaringlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi panjangnya bantal <clears throat> bersama istrinya Maimunah. Ya, maka di sini menunjukkan bahasa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ma'a zaujatihi. Biasaan Nabi itu tidur bareng menemani istrinya. Dan jika beliau mau berdiri untuk melakukan aktivitas, dia tinggalkan istrinya. Maka beliau gabungkan antara hak istri dan hak Tuhannya. Kemudian di sini disampaikan eh, waqtizaluha fi min adatil aajim ya, tidak satu kamar dengan istri, ya, meskipun baik-baik saja, bukan ada masalah. Nah, tidak satu kamar dengan istri itu budayanya orang aja bukan budayanya orang Arab. Nah, maka dan bukan kebiasaannya Nabi. Kebiasaan Nabi nemani tidur nemani istri. nah, orang Ajam yang punya kebiasaan eh, tidurnya lain kamar dengan istrinya. Ya, maka diambil pelajaran dari hal ini, bolehnya seorang laki-laki tidur bersama istrinya tanpa melakukan jumbuan dan e, dihadiri mahram istrinya yang dia sudah tamyiz. Ya. Karena kemudian Nabi tidur dan berat yang lain Nabi ngobrol dulu sama istrinya sesaat baru tidur. Kemudian Nabi bangun, fajar alayam sawan nauma kemudian Nabi mengusap tidur dari wajah itu. Kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu dari ayat Inna sama samawati wal Maka diambil pelajaran dari hal ini Yusanu dianjurkan disaksi bagi seseorang jika dia bangun tidur dianjurkan untuk membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an. Li'annaha tuzilul kasla karena ini memiliki faedah menghilangkan rasa malas. dan akan mewujudkan semangat untuk beribadah. Bahkan dianjurkan membaca 10 ayat ini secara khusus setelah bangun tidur. Yeah. Maka e, kalau untuk mendapatkan asal sunnah itu bangun tidur baca ayat. Tidak harus e, eh, 10 ayat yang terakhir dari surat Al Imran. Surat ayat yang lain boleh. Itu sudah mendapatkan asal sunnah. Namun jika dia, maka lebih baik lagi manakala yang dibaca itu adalah 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Kemudian uh, Nabi berdiri ke wadah air yang menggantung, kemudian beliau berwudu dengan baik, itu sempurna, menunaikan semua wajib dan sunnahnya. Lantas aku berdiri di sampingnya dalam red yang lain, Aku bangun, berwudu, kemudian aku berdiri di sebelah kirinya Nabi. Kemudian <clears throat> kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya pada kepalaku supaya memungkinkan untuk memegang daun telingaku. Tsumma akhadha bi udhuni al-yumna fa fatalaha. Dan Nabi mengambil daun telinga yang kanan kemudian memelintirnya sedikit sedikit memelintirnya. Dalam riat yang lain Nabi pegangi daun telingaku kemudian Nabi putar aku sehingga pindah ke sebelah kanan. Tanbihan dalam rangka mengingatkan yang sesuai dengan sunnah berdirinya makmum satu orang di sebelah kanan imam. Dan jika makmum satu orang itu berada di sebelah kiri imam, maka hawalahu al-imamu nadban. Maka dianjurkan agar imam itu memindah posisi orang tersebut sehingga berpindah ke sebelah kanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, fasala rak'atain thumma rokatain. Maka di sini dalil dianjurkan untuk salam setiap dua rakaat dalam salat malam. Wasah al-waslu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ayatan. Namun terdapat juga hadis yang sahih dari perbuatan Nabi yang menunjukkan kalau Nabi e, lebih dari dua rakaat e, baru salam. E, Nabi pernah e, e, salat sebanyak e, sembilan rakaat langsung. Sembilan rakaat langsung. Pernah juga kemudian tujuh rakaat langsung. Namun wal awal asah wa ashar namun yang pertama yaitu dua rakaat salam dua rakaat itu riwayatnya lebih sahih dan lebih terkenal. Kemudian yang hadis ini menunjukkan kalau Ibn Abbas sholat berjamaah bersama Nabi. Diambil dari sini pelajaran jawazu fi'lin nafli jama'atan. Eh, diperbolehkannya sholat sunnah dengan berjamaah meskipun pada asalnya sholat tersebut tidak diperintahkan untuk berjamaah. Contohnya sholat tahajud. Karena di sini menunjukkan cerdasnya Ibnu Abbas sejak beliau kecil. Ya, kalau ma'an sita maratin demikian dua rakaat salam dua rakaat salam sebanyak enam kali sehingga totalnya dua belas rakaat. Summa autara kemudian beliau berwitir Berwitir di sini dimaknai dengan afrota rakaatan wahda, berwitir satu rakaat. Fatamat maka jadilah genaplah sholat yang Nabi kerjakan ketika itu bersama Ibnu Abbas 13 rakaat sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tsumma kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbaring Hatta ja'al muadzin sampai datanglah muadzin yaitu Bilal. Ya, yaitu datang untuk memberitahukan tibanya waktu sholat subuh. Maka di sini yus, e, disimpulkan yusannu ityanul muadzin lil imam liyakhuja ila salati. Dianjurkan muadzin itu mendatangi rumah imam liyakhuja ila salati supaya imam itu keluar dari rumahnya untuk ke masjid untuk ya, mengerjakan salat subuh. Fasalah rakaat ini khafifatain maka Nabi salat dua rakaat yang ringan yaitu qabliyah subuh. Maka qabliyah subuh itu dianjurkan fayusanu takhfifuha takhfifuhuma. Dianjurkan agar tidak berlama-lama mengerjakan salat qabliyah subuh namun yang pendek saja. Thumma khawaja fa as Kemudian beliau keluar dari rumahnya dan mengerjakan salat subuh bersama para sahabat. Maka eh, yuqat minal hadis diambil pelajaran dari hadis ini bahasanya mengerjakan salat sunnah di rumah itu yang lebih baik kecuali yang dikecualikan. Ya, kemudian hadis selanjutnya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Jamrah. Ya, itu ya, hadis 266. dan subah dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas kalau Abbas mengatakan karena Nabi SAW alaihi wasallam yusalli asrata rakaatan. Nabi salat di waktu malam sebanyak 13 rakaat. Hadis ini juga dijatkan oleh Bukhari dan Muslim serta Tirmidzi di jami'nya. Kata Sabda Razak, hafizallahu taala, fihi isi hadis ini Nabi saw alaihi wasallam salat malam sebanyak 13 rakaat. Dan nanti akan datang hadis Aisyah radhiallahu anha yang menunjukkan kalau Nabi saw alaihi wasallam salat sebanyak 11 rakaat. Demikian juga hadis Aisyah bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat di malam hari sebanyak 9 rakaat. Ini kok beda-beda ada 13, ada 11, ada 9. Maka waw mahmulun ini dimaknai oleh para ulama ala awqatin muta'adidah. Waktu yang berbeda. Ada satu malam Nabi sholat 13 rakaat, di malam yang lain 11, di malam yang lain 9 dan kondisi yang beda-beda. Maka Nabi terkadang sholat 13 rakaat, Wakat yang kos ahyanan dan terkadang Nabi kurangi karena beberapa sebab sehingga tidak ada pertentangan antara 13, antara 11 dan 9. Itu makna yang pertama, tafsiran yang pertama, tafsiran yang kedua, ana man ihda asrata yang mengatakan 11 rakaat itu karena tidak menghitung dua rakaat ringan yang Nabi gunakan untuk membuka sholatnya di malam hari. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari kota ada dari Zurarah ibn Aufa, dari Sa'ad ibn Hisham, dari Aisyah. Sebelumnya tentang uh, salah satu perawi di, yang tadi kita baca yaitu Zurarah ibn Aufa. Ya, beliau ini Zurarah ibn Abi Aufa ini Ibn Aufa ini adalah Qadi Basrah, Qadi Hakim Kota Basrah, Thiqatun Abid. Dia, dia Thiqat enam kitab hadis, semuanya ada nama Zurarah ibn Aufa dan tentang wafat beliau satu malam al mudasir fi salati atau satu ketika Qara'a al mudasir fi salat beliau salat sunnah atau salat membaca surat al mudasir Falamma balagha fa idza nuqira fin naqu khara Ya, maka ketika sampai baca ayat faidan nukira finnaku maka beliau jatuh meninggal dunia. Itu wafatnya uh, eh, Surah ibn Aufa meninggal dunia saat uh, mengerjakan sholat saat membaca uh, surat al mudathir Ya, dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza yusalli bil laili jika tidak sholat di malam hari. Mana'ahu min dalika an-naumu. Mencegah Nabi eh, tidur menghalangi Nabi untuk sholat malam atau ghalabathu ainahu atau beliau dikalahkan oleh dua matanya. Ini apa beda dua kalimat ini? Eh, ada dua kalimat mana aku min dzalika an atau ghalabathu ainahu maka tentang beda dua kalimat ini ada yang mengatakan au di sini lisyak ragu-ragu dari perawi. Ada juga yang mengatakan itu bukan ragu-ragu namun sengaja. Dan au di sini litaksim untuk menunjukkan adanya dua sebab kenapa Nabi tidak e, sholat di malam hari. Apa beda antara kalimat pertama dan yang kedua? E, anal awal kalimat yang pertama mahmulun dimaknai alama ida arada an-nauma ma'a imkani tarkihi ikhtiyaran. Maknanya adalah ketika Nabi ingin tidur, padahal bisa saja ya, Nabi tidak tidur dan sholat malam. Namun cuma ingin tidur. Adapun kalimat yang kedua ghulabatu ainahu artinya idza ghulabu naum bihaitsu la yastati'u daf'ahu. Beliau memang uh, kalah dengan matanya ya, tidak mampu untuk menolak keinginan mata atau kemudian tidak bisa menolak e, rasa kantuk itu ghulabatu ainahu Ya, maka jika demikian sholat minan nahari maka Nabi sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Di sini juga dilihatkan oleh Muslim. Tafsir Abdul Razak hafizullah taala fihi isi hadis ini penjelasan bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan witir di siang hari. Maka jika beliau ketiduran sehingga tidak salat malam, maka beliau mengerjakan salat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Ya, li'annahu kana yusalli fil laili karena Nabi biasa salat di malam hari sebanyak 11 rakaat dan beliau tidaklah witir di siang hari bal yusyafi al witra namun witirnya beliau genapkan maka diambil dari hadis ini pelajaran siapa yang ketiduran dari hisbihi minal amal rutinnya di malam hari boleh jadi itu baca Quran boleh jadi itu sholat Hizab itu uh, dalam istilah syar'i artinya amal rutin. Amal rutin harian disebut hizab. Boleh jadi baca Quran, boleh jadi zikir, boleh jadi sholat sunnah. Yeah. Sedangkan kemudian di istilah mutaakhirin atau orang belakangan hisab identik dengan uh, zikir yang dirutinkan setiap hari. Ya, zikir yang dirutinkan setiap hari. Namun asalnya yeah, istilah hisab itu ada di hadis dan pengertiannya adalah amal rutin harian bisa zikir, bisa baca Quran dan bisa sholat sunnah. Maka siapa yang ketiduran sehingga tidak melakukan amal rutin hariannya di malam hari, maka dia kerjakan di siang hari antara terbit matahari sampai zuhur, yaitu sama dengan waktu sholat duha. Maka jika dia biasa witir di malam hari, bisa bain tujuh rakaat, maka dikodok dengan sholat di waktu duha sebanyak 8 rakaat. Jika dia biasa witir 9 rakaat, maka kodok witir yang ditinggalkan tadi dengan sholat di waktu duha sebanyak 10 rakaat. Jika biasa witir 11 rakaat, maka sholat di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Faman fa'ala dzalika siapa yang melakukan hal itu kutiba lahu ka'annama komaha minal lain tercatat untuknya seakan-akan dia kerjakan sholat tersebut di malam hari padahal dia mengerjakannya di waktu duha ya tentang uh, uh, tentang 12 rakaat yang Nabi kerjakan di waktu duha qada'an li tahajudihi ini adalah qada untuk tahajud dan di sini uh, tidak ada tidak dibicarakan tentang qada witir li'annahu nudiba qada'uhu uh, li'anna nadba qada'i ma'lumun bil aula. Karena dianjurkan qada witir itu telah satu hal yang telah diketahui secara lebih utama. Karena qada witir itu naflun muakkad, muakkad. Karena dia adalah salat eh, muayyan Nah, salat sunnah ada dua macam, mutlak dan muayyan. Nah, witir itu salat muayyan. Bikhilafi tahajud Lain hanya dengan tahajud Fa'inau naflun mutlak Maka sholat tahajud itu sholat sunnah mutlak ya, Yang dikerjakan setelah tidur di malam hari Itu disebut tahajud Dan statusnya adalah sholat sunnah mutlak Witir itu sholat sunnah muayyan Nah sholat sunnah mutlak, nah, kenapa sholat sunnah mutlak kok dianjurkan untuk kodok? Lakin akan tetapi karena sholat sunnah mutlak yaitu tahajud ini dijadikan wirdan wa adatan, dijadikan sebagai wirid dan hisab sunnah qada'uhu. Maka dianjurkan untuk diqada. Kenapa? Li'annahu ultuhiqa bin naflil muaqqad. Maka dia dikiaskan disamakan dengan sholat sunnah muayyad. Ya, terdapat tadi dalam saya Muslim dari Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hisbihi." Siapa yang tidur e, meninggalkan hisbnya di malam hari itu amal rutinnya. Mana hisb ini adalah amal rutin. Atau dari Syekh minhu sebagian darinya lantas dia baca dan dia lakukan antara sholat subuh sampai sholat duhur. Karena kaman korahum minal maka seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Ya demikian yang kita baca sempatan malam hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan karena saya ada keperluan maka tidak ada sesi yang kedua ba'dal isya nah